Selamat siang Pak Jimmy. Ya. Silakan Bapak. Ya, yang penting adalah mental dan moralitas yang harus dijaga oleh hakim agung. Kalau enggak, sama aja kalau kasih satu miliar bukan ada gunanya. Tingkatan air itu tidak dengan nilai B. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Usman, selamat siang. Siang, saya setuju sekali ya dinaikin, tapi dengan syarat jadi jangan cuma ngomong naikin naikin gajinya mau 2 miliar, 3 miliar juga percuma. Masalahnya hukumnya dirubah, undang-undangnya dirubah. Jadi begitu ketemu dia korupsi, gantung gitu loh. Jadi biar fair. Kalau mau naik gaji sama juga hukumannya. Jadi eh, apa sistem eh, carrot dan stick itu dijalanin. Jadi jangan cuma ngomong sepihak, bandingin ke Singapura, oke, okay, tapi penegakan hukumnya dong. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Selamat siang Pak Siang. Selamat siang Ibu. Silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya mestinya malu ya. Aha. Kita mencontoh seperti itu karena saya langsung teringat gaji Pak Jokowi selaku Gubernur DKI itu di bawah 10 juta dan itu tidak diambil. Apakah kemudian seorang pejabat negara tanpa ambil gaji automatically dia adalah eh, berpotensi korupsi nyatanya Pak Jokowi e, membuktikan tidak yang penting adalah eh, saya setuju dengan Bapak yang lalu adalah cinta tanah air seberapa besar ia berniat untuk mengabdi pada Indonesia itu intinya. Jadi bukannya seberapa besar gaji yang diperoleh seseorang untuk mengantisipasi dia tidak korupsi. Itu tidak menjamin. Baik. Terima kasih Pak Syam. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ibu Wati. Ya, siang Bu. Itu mau orang masing-masing Ibu. Saya bilang bukannya seberapa tingginya. Office boy di tempat saya yang gajinya nggak seberapa. Mau jujur, jujur aja kalau yang gajinya mau 100 juta mau 1 M mau korupsi korupsi aja gitu itu moral mentalnya dia kalau dia mau gajinya gede ya di Singapura suruh aja ke Singapura gitu baik terima kasih Bu Ati Pak David ya halo iya Bapak silakan gajinya dinaikin sih benar kira-kira ya yang wajar-wajar sesuai dengan kehidupan yang di Indonesia ya 150 sampai 200 juta sih ya, oke Tapi kalau sudah dinaikin harus tanggung jawab Hukumannya juga dinaikin kalau dia salah Itu aja Ya terima kasih Pak Fred selamat siang Selamat siang sebentar sebentar Ini udah ngawur ini uh, Pak Rudi tuh yang sekarang ribut dari migas dia dapat 300 juta itu coba aja hitung jadi nggak ada hubungan antara jumlah uang yang diterima dan korupsi dan ketidakjujuran itu orangnya saja menjadi diatur tapi kan bu kalau orang 500 juta lihat ke bawah dong penduduk-penduduk kita yang miskin-miskin itu berapa dapatnya sih terima kasih bu